seorang calon suami Prahasini? Uh, iya. Dia bernama Trisura. Oh, Kakang Trisura terbunuh pada saat berusaha menyelamatkan diriku. Prajurit-prajurit Majapahit yang telah membunuhnya. Oh, kasihan sekali. Sungguh malang nasibmu. Seharusnya sekarang ini kau sudah menjadi seorang istri ya. Kalau saja peristiwa itu tidak terjadi, sekarang ini Tentunya kau sudah menjadi istri Trisura ya? Aku sudah mulai melupakannya, Ayu. Melupakannya? Ya. Aku tidak ingin mengingat-ingat lagi soal itu. Aku harus segera melupakannya. Apakah kau mencintai Trisura? <laughs> Kakang Trisura adalah calon suami pilihan orang tuaku. Orang tua kami bersabar. Ya, tapi setidak-tidaknya kau bersedia menjadi istri Trisura. Ya sudah seharusnya kau merasa kehilangan bukan? Tentu saja, pada saat itu aku benar-benar merasa terpukul. Aku merasa kehilangan, tapi aku berusaha untuk melupakannya. Mungkin ini sudah menjadi nasibku, Ayu. Dan sekarang kau nampaknya berhubungan akrab sekali dengan Paman Ratanca. Hubungan kami hanya sebatas teman, Ayu. Kami tidak bermaksud lebih jauh. Ah, aku tidak percaya. Sepertinya Paman Ratanca mempunyai anggapan bahwa kau adalah kekasihnya. Ya, setidak-tidaknya ini menurut pandanganku loh. Ah, kok bisa saja ya? <laughs> tidak, kami tidak mempunyai hubungan apa-apa. Kami hanyalah teman. Ah, kamu aneh sekali sini. Kau cantik. Dengan kecantikanmu, kau dapat memikat setiap laki-laki yang kau temui. Mungkin karena itulah, Paman Ratanca sampai berani mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Kukira bukan karena soal itu, Ayu. Ratanca kasihan melihat nasibku. Dan aku sangat berterima kasih atas pengorbanannya. Hmm. Aku heran Praharsini. Bagaimana kau bisa cepat melupakan Trisura, calon suamimu itu? Dia terbunuh oleh para prajurit-prajurit Majapahit untuk membela harga diri, untuk membela keselamatan calon istrinya. Dan sekarang, tiba-tiba kau berjalan-jalan dengan Paman Ratanca sampai ke desa Pasuruan Satu. Ah, kami tidak sedang berjalan-jalan, Ayu. Kami sedang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Hmm, kalau aku mengalami seperti dirimu, aku akan bersikap lain. Aku tidak akan rela melihat calon suamiku dibunuh begitu saja. Aku pasti akan membelanya sampai titik darah penghabisan. Aku juga. Aku akan melakukan hal yang sama. Kalau aku mencintai calon suamiku itu, Ayu. Loh, Bagaimana kau bisa berkata begitu? Kau harus mempunyai kesetiaan Prahasini. Kau harus mempunyai pendirian. Lihatlah. Lihat gelombang lautan di depan itu. Dia terus mendebur sepanjang masa. Dia mendebur dan menghantam karang-karang di lautan. Begitu dan begitu selamanya. Gelombang lautan adalah lambang kesetiaan sebuah pendirian. Dia tidak peduli cuaca. Dia tidak peduli musim. Dia akan selalu setia pada pendiriannya. Apakah aku ini seorang wanita yang tidak setia menurut pendapatmu, Ayu? Eh, aku tidak berani menilai dirimu, ini. Aku sendiri belum tentu benar dalam menentukan sikap. Ya, tapi menurut pendapatku, seorang wanita harus mempunyai kesetiaan mempunyai pendirian yang kokoh, dan berani mengorbankan segalanya demi membela harkat kewanitaannya. Aku tidak senang melihat seorang wanita cepat berpaling kepada laki-laki lain. Ah, sudahlah Ayu, aku tidak ingin bicara soal itu lagi. Ah, lihatlah, siapa itu yang datang? Oh, uh, itu Bapak Wali Kadep. Sedang apa kalian di sini? <laughs> Ayo pulang. <laughs> Ini sudah saatnya makan siang. Kami semua menunggu kalian untuk makan bersama-sama. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik semua orang juga tahu balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat, cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. kopinya? asli loh. Duduklah Ratanjal. Iya, Kakak Mesin. Di mana Praharsini? Sepertinya dia sudah tidur bersama Ayu kakak Misin. Ada apa kakak Misin? Belum lama Bapak Rake Pamintihan kembali dari rumah kepala desa Pasuruan satu. Dan dia membawa ini. Apa itu kakak Mesin? Selebaran. Selebaran? Selebaran apa? Keadaanmu dalam bahaya Ratanja. Pemerintah Majapahit menyebarkan selebaran ke berbagai penjuru desa sekarang ini, kalian berdua benar-benar sudah resmi menjadi pelarian, menjadi buron pemerintah Majapahit. Nah, Rakanca, itulah sebabnya Koku ajak bicara malam ini. Marilah kita selesaikan masalah ini secara baik. Karena kau adalah saudara angkatku dan kau adalah juga murid Bapak Wong. Karena kita sudah lama saling mengenal, maka aku ingin membantumu. Sekarang aku minta ketegasanmu, Ratanca. Ketegasan mengenai apa, Kakak Mesin? Mengenai gadis itu, Praharsini. Apa kau benar-benar mencintainya? Kakak Mesin, seperti yang sudah kukatakan padamu, aku tidak tahu. Aku belum bisa menjawab pertanyaan itu. Baiklah. Sekarang begini saja, Ratanca. Aku ingin tahu Mengapa kau mati-matian membela keselamatan gadis itu? Apa alasanmu? Dan apa dasarmu? Dia tidak mau menjadi seorang wanita persembahan, kakak Mesin. Banyak gadis yang tidak bersedia menjadi wanita persembahan. Mengapa Praharsini yang menjadi tumpuan perhatianmu? <sighs> Kau pasti mempunyai alasan yang sangat kuat, sehingga kau mati-matian membawanya lari. Datanca, aku ingin minta jawabanmu secara jujur. Baiklah, Kakak Mesin. Terus terang, aku sudah tidak bisa lagi meninggalkan gadis itu sendirian, menjadi seorang pelarian. Aku harus selalu bersamanya. Aku harus terus berusaha melindunginya, menyelamatkannya. Aku tidak bisa membiarkannya sendirian. Mengapa? Apa alasannya? Apa alasannya kalau bukan cinta? Aku telah merampas hartanya yang paling berharga. Mesin terkejut sekali mendengar jawaban Ratanja. Dia memandang tajam ke arah saudara angkatnya itu. Ratanja menundukkan wajahnya ke lantai ruangan. Mesin mendesah dengan berat. Dia merasa prihatin melihat keadaan Ratanca. Ah, Ratanca. Mengapa kau berani melakukan hal yang tercela itu? Entahlah, Kakak Mesin. Kami tiba-tiba saja melakukannya. Kami setengah tidak sadar ketika melakukannya. Mungkin hal itu memang harus terjadi. Tidak, Ratanca. Kalau kau berhati-hati, kau cukup waspada. Kau selalu ingat pesan Papa Wong Hal itu tidak pernah terjadi dan tidak perlu terjadi. Bagaimanapun juga, hal itu merupakan kesalahanmu yang sangat besar. Kau sudah terseret terlalu jauh. Kau sedang menghadapi kesulitan besar, Tanja. Sadarkah kau akan hal ini? Iya, Kakak Maisin. Aku menyadarinya. Menyadari saja belum cukup, Ratanja. Sekarang kau harus bertindak sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu. Ratanca. Iya, Kakak Mesin. Bukannya aku keberatan kau tetap tinggal di Pasuruhan satu. Dan aku sama sekali tidak bermaksud menyuruhmu pergi atau mengusirmu dari sini. Tapi aku mempunyai pertimbangan yang lain untuk keselamatan sapa suruhan satu ini. Khususnya untuk keselamatan tempat tinggal Bapak Wong. Iya, Kakak Misin. Aku tidak ingin persoalan yang kau bawa akhirnya akan membuat bencana di sepasuhan satu ini. Karena itu, Ratanca, aku akan berusaha memberimu jalan yang terbaik. Iya, Kakak Mesin. Kalau kau terus di sini bersama gadis itu, dan prajurit-prajurit Majapahit menemukan kalian di sini, maka sudah dapat dipastikan desa Pasuruhan satu akan terlibat. Bisa saja kepala desanya ditangkap untuk dimintai pertanggungan jawab. Lalu, apa yang sebaiknya kami lakukan kakak Mesin? Sebaiknya, kalian segera pergi ke desa Buhayabang, desa tempat tinggal Praharsini. Kau harus berani menemui orang tuanya, Ratanca. Dan di depan orang tua gadis itu, Kau harus berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Tapi kakak Mesin, bagaimana kalau desa Buaya Abang sudah dijaga prajurit-prajurit Majapahit? Akhirnya kami pasti akan ditangkap juga. Tidak seharusnya kau takut menghadapinya, Ratanca. Kau sudah berbuat. Karena itu, kau harus berani bertanggung jawab. Itu adalah watak dan sikap seorang laki-laki. Kau sudah membawa lari gadis itu dari Majapahit. Dan kau sudah berani melakukan hal yang sangat terlarang. Sehingga gadis itu ternoda, tercemar. Karena itu, sudah sepantasnya kau menanggung segala akibatnya. Ratanja. Ya. Bukannya aku tidak mau membantumu. Tapi kau pasti tahu kedudukanku di desa Pasuruhan satu ini. Iya. Aku tahu kakak Maisin. Di desa ini kau adalah seorang tabib yang sangat dihormati dan disegani. Namamu terkenal sampai ke pelosok-pelosok desa yang jauh. Aku tidak ingin melibatkanmu, kakak Maisin. Aku tidak ingin mencemarkan namamu yang harum. Ya, baiklah. Aku akan menuruti nasihatmu. Barangkali memang tidak ada pilihan yang lain. Aku akan membawa Prarsini ke desa Buaya Abang. Oh, Ratanja, Ratanja. Mengapa kau harus menempuh jalan seperti ini, Ratanja? Aku tidak tahu, Kakak Maisin. Aku sendiri tidak tahu. Tiba-tiba saja aku sudah tenggelam. Barangkali, barangkali aku tidak tahan godaan. Iya, tapi itulah yang sudah terjadi. Maafkan aku, Kakak Messi. Maafkan Ratanca. Anca hampir tidak tidur. Dia pergi ke belakang pondok kediaman Meisin dan duduk tepekur di depan makam Tabib Wong. Bapak Wong, maafkan aku. Aku tidak bermaksud mencemarkan nama baikmu, menodai tempat tinggalmu ini. Aku memang bersalah. Aku tidak tahan menghadapi godaan. Dan sekarang, Aku terjerumus. Aku tidak tahu lagi nasib apa yang menantiku di depan sana. Maafkan aku, Bapak Wong. Dengarkanlah kata-kataku ini. Dengarkanlah ratapan ratanca. Anak angkatmu ini, Bapak Wong. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Balpirik jasmine. itu Ratanca hampir tidak dapat tidur. Dia duduk tepekur di depan makam Tabib Wong. Menjelang pagi hari, dia baru beranjak ke ruangan biliknya, kemudian berbenah mengadakan persiapan. Tak lama kemudian Praharsini juga sudah bangun. Mereka bersama-sama mengadakan persiapan untuk meninggalkan desa Pasuruhan satu. Matahari berwarna merah muncul dari permukaan air laut yang berkilau-kilauan. Mesin menghapus air matanya ketika melihat Ratanca dan Praharsini naik ke atas punggung kuda. Aku pergi kakak Mesin. Maafkan kalau aku telah mengganggumu. Jangan berkata seperti itu Ratanca. Sebenarnya berat hatiku melepaskanmu. Kita berangkat Praharsini. Eh, kami mohon pamit Nyai Paricara. Kami berangkat Bapak Wali Kadep. Bapak Raka Pamintihan. Selamat jalan, Paman Ratanca. Prahar sini. Ratanca, Ratanca. Mudah-mudahan kau tidak salah memilih pasangan hidupmu. Mudah-mudahan Prahar sini akan dapat membantu menyiapkan masa depanmu. Kasihan kau Ratanja. Tapi memang demikianlah sejarah perkawinan seseorang. Kalau memang sudah jodoh, Sang Yang Widi yang akan mengatur setiap pertemuan calon pasangan suami istri dengan caranya sendiri yang tidak pernah kita mengerti. Gajah sudah meninggalkan batas desa Pasuruhan satu. Kuda yang ditungganginya berlari kencang ke arah barat, menuju kaki gunung penanggungan. Praharsini mendekap pinggang Ratanca erat-erat. Mereka terus berkuda menempuh perjalanan menuju desa Buhayabang. Malam harinya, Ratanca menginap di sebelah barat lereng Gunung Penanggungan. Mereka tidur di balik gundukan batu-batu padas untuk menghindari terpaan angin gunung yang dingin. Bulan mengapung di angkasa raya, menyebarkan cahayanya yang lembut. Praharsini merapatkan duduknya ke arah Ratanja, dan Ratanja menggenggam tangan gadis itu. Malam yang indah, Ratanja. Lihatlah, Betapa indahnya bentangan lembah di depan itu yang ditaburi sinar bulan purnama. Kita masih menghadapi persoalan yang sangat berat ini. Apakah kita tidak bisa melupakannya sejenak malam ini? Ya, aku masih memikirkan apa yang akan kita lakukan di desa Buaya Bang besok. Biarlah, biarlah besok terjadi apa yang memang harus terjadi. Malam ini hatiku merasa tentram sekali. Ratanca, Iya. Aku merasa sangat bahagia. Hatiku seperti berlabuh di pantai yang sejuk. Prasini. Ya. Apakah kau mencintaiku? Aku belum pernah merasakan hal yang demikian. Aku belum pernah merasakan seperti apa yang tengah aku rasakan sekarang ini. Ya, mungkin aku mencintaimu. Apakah cinta itu? Aku merasa tentram sekali jika berada di dekatmu, Ratanja. Apakah itu artinya aku mencintaimu? Aku sendiri tidak tahu, Prasini. Mengapa perkembangannya seperti ini? Aku tidak pernah menduga sama sekali bahwa pada suatu malam aku akan duduk di tempat ini bersama seorang gadis yang bernama Prasini. Kau tidak menyesal, bukan? Ya, aku pikir tak ada gunanya menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Lebih baik kita pikirkan tentang masa depan. Oh ah, ya Ratanja, aku mendapat kesan bahwa kakakmu Mesin kurang menyetujui hubungan kita ini. Apakah dia mengutarakan pendapatnya kepadamu? Aku tahu siapa kakak Mesin. Dia adalah seorang wanita yang sangat bijak dan teguh pendirian. Jika aku melihat kakak Mesin, aku seperti melihat lambang cinta dan kesetiaan seorang wanita. Iya, kita telah melakukan perbuatan yang sangat tercela, sangat tercela dan tidak senonoh, yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Itulah yang sangat disesalkan kakak Maisin Prasini. Iya, aku sendiri juga sangat menyesal. Kita telah menyeberangi lumpur penuh dosa. Iya. Ini sudah malam Prasini. Marilah kita tidur. Besok pagi kita harus meneruskan perjalanan yang masih cukup jauh. Ratanca membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu. Praharsini tidur di sebelahnya. Angin malam yang dingin menerpa batu-batu padas. Semak belukar melindungi tubuh mereka. Praharsini. Ya. Kau masih belum juga tidur? Uh. Udara dingin sekali, Ratanca. Lihatlah, embun mulai menempel di batu-batu padas yang berlumut. Iya, kasihan kau. Kasihan. Ah, benar kau kasihan padaku, Ratanca. Kalau kau kasihan padaku, peluklah aku. Dekaplah aku supaya tidak kedinginan. Ah, ah, Praharsini. Ratanca. Praharsini. Ratanca. Pagi harinya, begitu matahari terbit dari balik punggung-punggung bukit, Ratanca meneruskan perjalanan. Menjelang tengah hari, mereka sudah melewati hulu sungai Kapulungan. Setelah melintasi beberapa buah desa, kuda yang mereka tumpangi mulai menapak di desa Pacarakan. Mereka istirahat sejenak, kemudian meneruskan perjalanan, dan akhirnya mereka melewati batas desa Ganding. Begitu memasuki perbatasan desa Buhayabang, matahari sudah hampir tenggelam. Ah, tunggu dulu, tunggu dulu. Bukankah kau, uh, bukankah kau putri kepala desa buhayabang Iya, Pak. Aku Praharsini. Anak kepala desa Buaya, Bang. Waduh, waduh. Celaka. Kalian ini mau kemana? Saya akan mengantarkan dia pulang menemui orang tuanya, Pak. Eh, jangan, jangan. Lebih baik jangan. Prajurit-prajurit Majapahit ada di rumahmu, ini. Sudah sejak kemarin, mereka menjaga ketat rumah tinggalmu. Ah, bagaimana, Ratanca? Kita tidak bisa mundur lagi, ini. Kita memang harus menemui orang tuamu. Jangan, Justru prajurit-prajurit itu mencarimu, Praharsini. Mereka menggeledah hampir seluruh desa Buaya, Bang. Mereka semuanya dikerahkan untuk mencarimu. Dan kau sendiri, dari mana saja kau Praharsini? Sudah sejak beberapa hari ini, kami memang menjadi dua orang pelarian, Pak. Kami tahu bahwa prajurit-prajurit Majapahit mengajar kami. Aduh, aduh. Aduh, mengapa sampai begitu? Hmm? Tapi sebaiknya kalian tidak tidak usah pulang. Lebih baik kalian bersembunyi di suatu tempat yang aman. Nanti kalau prajurit-prajurit itu sudah pergi, baru kalian pulang ke rumah orang tuamu. Ini hanya sebagai saran loh. Aku kasihan kepadamu, sini. Mereka pasti akan menangkapmu kembali. Terima kasih, Pak. Tapi kami memang harus pulang ke rumah. Kami akan menghadapi prajurit-prajurit itu, dan kami sudah pasrah. Kami akan menanggung segala akibat perbuatan kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas keterangan Bapak. Eh, tunggu, tunggu dulu. Eh, jangan, jangan, berbahaya sekali. Mari bicara soal balsam. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Balpirik jasmine. Lestari. Suami hamba tidak bersalah. Mengapa dia dicambuk? Kami tidak akan mencambuk orang tidak bersalah, tahu? Ha? Eh, iya. Aduh, Aduh, Nyai. Mengapa? Mengapa kita harus mengalami hal yang seburuk ini? Ampun, prajurit. Kami tidak mengerti. Mengapa kami diperlakukan seperti ini? Katakan, di mana ini, ha? Anak perempuan itu bersembunyi di mana, ha? Katakan. Kami tidak tahu, Tuhan. Kami kira dia masih tinggal bersama Tuhan di sana Majapahit. Dia melarikan diri. Dia melarikan diri bersama salah seorang teman kami yang bernama Ratan Catau. Dan kami yakin mereka berdua bersembunyi di tempat ini. Ayo katakan cepat. Atau prajurit-prajurit akan menghajar kalian berdua. Ampun, Tuhan. Iya. Jangan, Tuhan prajurit. Dia benar-benar tidak tahu. Kami tidak tahu apa-apa. Kalau misalnya kami tahu, kami pasti akan mengatakannya. Tapi kami benar-benar tidak tahu Tuan prajurit Apa Rahab sini, Mengapa kau melarikan diri dari istana Majapahit? Sekarang kami semua harus menjadi korban. Ya kami semua harus menanggungnya. Kau tahu kalau kami kembali ke Majapahit tanpa membawa Prahar sini, desa Puhayabang ini akan kujadikan lautan api. Oh, akan kubakar rumah-rumah itu. Dan kalian berdua, kalian berdua akan menanggung hukuman yang sangat berat. Prajurit, cambuk dia. Cambuk terus sampai mengaku. Ayo cabut. Aduh, aduh, aduh. Dasar warga desa bandel. Tidak mau membantu kami ya yang sedang dalam kesulitan. Ya Kau pantas dicambuk. Lihatlah. Ya. Ayuyu mencambuk punggung kepala desa Yabang bertubi-tubi. Ujung cambuk menggeletar setiap kali menerpa sasaran. Istri kepala desa menutup wajahnya. Ia tidak tahan melihat penderitaan suaminya. Pada saat itulah terdengar derap kuda mendekat. Ayo, aku. Ayah, ibu. Raharsini. Oh, oh, ah, anakku, ah, eh, anakku. Bagus, bagus sekali. Nasibmu masih muncul kepala desa. Ratanca, kau telah membuat susah kami semua. Kemana saja kau bersembunyi, ha? Nanti akan kujelaskan semuanya, Rayu. Kau tidak perlu menjelaskannya. Kami datang kemari untuk menangkapmu, bukan untuk minta penjelasan. Baiklah, aku menyerah. Aku datang kemari memang untuk menyerahkan diri. Nah, Rayuyu dan Rawendeng. Kalian tidak usah bersusah payah lagi. Ikatlah tanganku. Aku tidak akan melarikan diri. Aku bersedia ditangkap. Dan kalian dapat membawaku kembali ke Majapahit dengan aman. Dan menyerahkan diriku ke hadapan Gusti Ramapati. Goblok sekali, Ratanca. Kau tahu, Gusti Ramapati marah sekali melihat apa yang kau lakukan terhadap beliau. Kau telah mengkhianati beliau. Iya, aku memang bersalah, Rayuyu. Dan aku akan menanggung akibat kesalahanku ini. Aku akan mempertanggungjawabkannya di depan Gusti Ramapati. Apa yang telah membuatmu tidak waras, Ratanca? Kecantikan perempuan itu ya? Kau seharusnya tahu Ratanca. Dia adalah seorang wanita persembahan. Hanya untuk Gusti Prabu yang berhak menyentuhnya. Waduh, sayang sekali. Aku tidak menduga kau akan berbuat seperti ini, Ratanca. Aku sendiri juga tidak menduga, Rayuyu. Tiba-tiba saja aku merasa kasihan melihat Prahars ini. Dan aku tidak rela dia menjadi seorang wanita persembahan. Itu namanya kau menentang dan membangkang Gusti Ramapati. Kau menginginkan apa yang tidak sepantasnya kau inginkan, tahu? Benar, Rayuyu. Aku ini orang yang tidak tahu diri. Dan aku menyesal sekali telah melakukannya. Baiklah, baiklah. Kau memang salah. Dan karena itu kau harus ditangkap. Selanjutnya terserah kepada Gusti Ramapati. Kau akan segera kami bawa kembali ke Majapahit bersama perempuan ini, Ratanca. Itulah tugas yang harus kami laksanakan dari Gusti Ramapati. Baiklah, Rayuyu. Aku tidak akan menyulitkan kalian. Aku memang sudah menyerah. Aku sanggup menerima hukuman. Tapi bolehkah aku minta sesuatu? Minta apa? Katakan. Sebelum kami dibawa pergi, aku ingin menemui dua orang tua ini. Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Dan sesuatu ini adalah menyangkut diri pribadi kami berdua. Kau tidak usah khawatir. Kami tidak akan melarikan diri lagi. Aku hanya ingin mempertanggungjawabkan perbuatanku di depan orang tua ini. Baiklah, kau kuberi waktu. Tetapi jangan terlalu lama. Terima kasih Rayuyu. Terima kasih atas pengertianmu. Aku tidak akan lama. Ratanca nampak sangat sedih. Wajahnya kusut. Tapi dia merasa lega ketika Rawadeng memberinya waktu untuk menemui orang tua Praharsini. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif musir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Balpirik -pegal. 956 Bintang Negara Semangat Musik Indonesia Sahabat Bintang, baru saja telah kita ikuti kelanjutan dari drama radio serial Mahkota Mayangkara Untuk episode ketiga dengan judul Harimau Jantan dari Desa Ganding Untuk seri ke-77 dan 78 Bagaimana nih ya, yang apa yang akan terjadi dengan Ratanca dan juga Priharsini Ikuti kisah selanjutnya esok hari di jam 9 pagi tentunya hanya di 956 Bintang Tenggara Sahabat Bintang tentang jangan jalani hidup ini dengan rasa benci di hati Anda karena hanya akan lebih menyakiti diri Anda sendiri daripada mereka yang Anda benci. Saya Dinda yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Duh, dia nggak bisa ya. Dari tadi goyang aja tuh tangan. Kenapa sih? Gatal nih kakiku. Ih, nggak sembuh-sembuh. Uh, giliran garuk suruh bantu Gatal-gatal itu kamu kena kutu air, rangen, bisa-bisa kadas kurap jadi satu. Ih, malu atuh. Iya, terus gimana? Duh, gatal. Nih, aku kasih ahlinya menghilangkan semua urusan gatal-gatal. Oleskan Neo Ultrasilin, panu, kadas, kurap, apalagi kutu air, rangan seperti kamu ini amblas tanpa bekas. Bila kaki terasa gatal-gatal karena kutu air, panu, kadas, atau kurap, Oleskan saja si bungkus hijau Neo Ultrasilin, Dijamin hilang tanpa bekas. Mas, mau kan? Garuk aja sendiri. Goyang tangan. <laughs> udah hilang kok gatalnya. Kan udah digoyang sama Neo Ultrasilin. Oleskan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin, Produk bermutu Henson Pharma. Bang. Sambian harus minum Ultra Flu Extra. Sa, kepalaku ini sakit. Flu. Atau itu namanya sakit campur. Obatnya mesti yang kuat gempur. Oh. Sakit kepala campur flu, campur batuk. Ya ini obatnya sudah. Ultra flu ekstra. Sakit kepala lo, Cak. Minum ultra flu ekstra. Campur flu lo? Iya, minum ultra flu ekstra. Campur batuk juga, Cak. Pokoknya kalau sakit campur, tidak ada lain obat. Ultra flu ekstra. Ultra flu ekstra dengan paracetamol 600 mili lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai. Peng, ya tak, sudah agak campur lagi ya. saja. <laughs> Ultra Flu Extra, bener-bener ekstra, Cak. Ultra Flu Extra diciptakan memang untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus. Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk dari Hanson Pharma. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Semangat musik Indonesia.